Pak Hari silakan. Ya, ini adalah satu contoh dari presiden kita yang memang sifatnya membiarkan semua. Jadi dia mau selamat dirinya sendiri, dia nggak peduli dengan dia membiarkan semua masalah. Salah satunya ini, yang lain juga masih banyak lagi. Terima kasih. Ya, ya sudah ada Pak Jeffrey. Selamat sore. Sore Pak. Ya. Silakan Pak. Ya. Ya saya setuju dengan apa dengan hasil survei itu karena beberapa kasus yang saya lihat pendapat namanya itu orang-orang yang datang yang tidak setuju biasanya dari tempat-tempat jauh dan yang kita tidak kenal bisa saja di satu daerah ada satu tokoh yang bisa memprovokasi lantas yang datang tidak setuju dan masa yang suka ribut itu justru bukan dari daerah-daerah uh, eh, yang kita misalnya mau ada dirikan rumah ibadah di situ kan itu biasanya kelompok itu sudah jelas Pak mereka sering televisi Pak yang paling keras-keras itu Pak terima kasih oke terima kasih Pak Jeffrey selanjutnya ada Bapak Edward iya silakan Pak Pen iya itu tadi Pak Jeffrey ada benarnya dan itu hasil survei kompas itu kan mungkin tidak menyeluruh hanya template pada umumnya kita lihat kasus pembongkaran gereja di Bogor, di mana. Bukan pemerintah tidak ikut aktif, cuma di mana wibawa pemerintah. Nah, bahkan ada beberapa perizinan yang sudah dikeluarkan pemerintah dicabut. Nah, ini di mana? Jadi, dalam kita ini membodoh-bodohi masyarakat lah. Begitu komentarnya, tolong diperhatikan lah. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Edward. Selanjutnya ada Bapak Anto. Halo. Halo sore Pak. Selamat sore. komentar komentarnya Pak. Ya, saya pikir itu radikal itu harusnya uh, dibubarkan ya. Seperti PKI itu harusnya dilarang untuk uh, eh, berorganisasi di Indonesia karena PKI sama radikal itu sama sama bijaknya, sama sama buahnya, sama perubahannya Itulah yang menghasilkan Nah, Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu. Jadi itu kok harusnya dilarang untuk berorganisasi di Indonesia sama seperti kita. Mereka itu tapi beda kita, bedanya mereka itu udah Tuhan aja itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Anto. Selanjutnya ada Bapak Andre. Ya. Ya, silakan Pak. Kadang-kala uh, eh, banyak juga mereka yang memanfaatkan agama. Ya, jadi uh, mengatasnamakan agama sehingga jadi ya, eh, seolah agama begitu yang menjadi permasalahan ya jadi ya, pendirian rumah ibadah itu sebenarnya masalahnya soal agama itu masalah bisnis itu sebenarnya masalah yang suka dijalani itu ya. untuk pendirian rumah ibadah di suatu tempat itu berbau bisnis Uh, seolah-olah ini nggak boleh ya izinnya susah itu bisnis sebetulnya makanya ini kadang-kadang yang mengatakan anak agama ini yang eh, yang yang lama-lama menjadi yang yang mempersulit yang mengatasnamakan sebenarnya kan kalau kita itu berdampingan ya udah kita di negara ya yang berdasarkan Pancasila ya udah ya harus berdampingan begitu. Oke, ya. Terima kasih Pak Andre. Selanjutnya ada Bapak Agus. Ya. Selamat sore. Sore Pak, silakan komentarnya. Oh, kita nggak usah repot-repot, kita nobatkan itu presiden kita adalah presiden pembiaran. Terima kasih. Silakan Pak Tony. Iya. Uh, saya pernah di daerah Sunter pengen bangun jenis wihara kecil ya. Memang ternyata orang-orang kita sana nggak ada yang keberatan gitu. Cuman kita nanti kasih tahu bahwa kalau park macam segala macam itu ya ngerti lah asal jangan mengganggu. Nah tapi mendadak ada salah satu agama tuh pentolannya datang gitu kan mereka protes karena mereka bukan orang sono mereka protes buntutnya apa? mereka minta duit ternyata nah ini dia yang seperti ini kalau terjadi pemerintah harus hidup tangkap hukum berat selama you hukum berat nggak akan bisa sadar mereka tetap subur nih praktek-praktek seperti ini gitu makasih sore Pak Budi ya sama sore silakan Pak Budi Nah, saya cuma bisa kasih komentar. Sebenarnya sih, bangsa Indonesia ini sudah sangat toleran ya. Nah, yang masalah adalah adanya preman-preman berkedok agama saja itu. Yaitu yang kadang-kadang menghambat pembangunan rumah ibadah dan lain-lain itu. Terima kasih. Silakan Pak Aryo komentarnya. Ya, kalau menurut saya di Indonesia itu sudah sangat toleran. bagi mayoritas Islam, eh, minoritas Kristen jumlah tempat ibadahnya 25 persen, di mana eh, penduduk Kristennya hanya 10 persen. Jadi saya rasa nggak ada isu ya kalau hanya ada beberapa tempat itu di mana-mana terjadi nah, Jadi saya rasa SBY dalam hal ini eh, pantas juga mendapat penghargaan. ini itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Aryo. Kita beralih ke Pak Riki. Halo Pak Riki. Ya, selamat sore Pak. Sore, silakan Pak Riki. ya kalau masalah kebebasan agama saya lihat itu ada kelompok tertentu ya saya kita semua tahu nggak perlu sebut eh, nama kelompoknya itu selalu memakai nama agama untuk untuk menekan eh, kelompok tertentu di agama tertentu dengan kekerasan itu pemerintah sudah tahu tapi pemerintah tidak mau ambil ambil tindakan tegas untuk membubarkan dan dan dan itu dibiarkan dari dulu sampai sekarang gitu ya itu aja Pak makasih terima kasih Pak Riki Selamat sore Pak Herman Oke terima kasih selamat sore Silakan Pak Herman Ini semua sebetulnya memang betul ada yang sudah toleran Tetapi di tempat-tempat tertentu Masih ada yang tidak toleran Karena apa? Karena menurut saya terjadi ketimpangan. Selama ada ketimpangan ekonomi, sosial, kesejahteraan yang seperti ini akan terus terjadi. Jadi kita ini sebagai bangsa, bangsa yang sedang progressing, yang sedang berkembang, mudah-mudahan ke arah baik. Jadi kita bukan saatnya lagi untuk mengeluh, ya kita bersama-sama memajukan mereka-mereka yang tertinggal supaya ketimpangan-ketimpangan itu tidak terjadi lagi. Begitu pendapat saya. Terima kasih.